Habis mas, cepat mas. Lebar mas, lebar mas, lebar mas, lebar. Mas. وبارك وانعم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والآصال amma ba'di hadratan mukarramin para masyayikh para kiai para habaib para guru para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula taklimi para pejabat ingkang sampun kersa rawuh ingkang kula hormati segenap panitia yang saya banggakan dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian dalam rangka budi oh, oh, ya sampai itu yang di media itu disampul itu dalam rangka sedekah bumi desa Sidro Idris

غير المغضوب عليهم ولا الضالين Punapa kula matur mugi-mugi wafat kula panjenengan sami kados sedoyipun mbahmu. Tiang niku ketok kamu liani boten rikala gesani, tapi rikala sedoni. Kados mbahmu menika tanda-tanda mbahmu wali niku pun boten terbantahkan tiang yang hidup dan matinya sangat dimuliakan oleh Allah Cobi dengan persani minimal ada beberapa tanda bagaimana kemudian Allah sayang kalian bangun Bila tahu awal dhewe kelasin yang bangun minimal awal dhewe cinta kali bangun kita mulai yakin dengan kerasa tindak pergi terus sesat juga ada sebenarnya jadi tak beda wes wes saya maklum mau murah ada beberapa tanda kenapa saya mengatakan bangun itu dimuliakan oleh Allah yang pertama, Mbak Mun meninggal di tangan suci. Goni tetap panggungan sing apik. Salah satu rahasia kematian itu adalah tempat. Rahasia kematian menikah wonten tiga. Aku ngomong ini menakiku gitu. Pamer mbak yang. Tidak tiarani pamer pak Sopo. laki dulu meneh pengajian amplop ora jelas kemana nanti. mati menikah rahasianya menonton siji rahasia coro loro rahasia waktu telur rahasia tempat wong mati corone pripun ora ngerti ono nembe nunggu sound system mati kesetrum yo ono pengajian niku nggih kula njoge tungkak jilbabe putih ngomong nih, kebekan genteng kon dulu mila jenengan pirsa niku mati itu carane beda beda ono sing nganggo cara tabrakan contohnya sinten Ustaz Jeffrey Al Bukhari kecelakaan tunggal enten bulan itu namung kliper pasir mati kliper pasir sakrat nembe Joko pengajian banser ngadeg moro-moro mati enten ini Pak Kiai ngaji mati jalan rahasia cowok. Mila manggun kali Allah muga-muga kita diwene cowok sing paling kepenak. Amin. Eh, kita kamulyan. Soale wong apik kali wong elek niku bedane lah mati niku no. Adunya dunya ni'matun wa musibah. musibatun. Dunia itu nikmat, dunia itu musibah. Pertanyaannya, kapan dunia dianggap nikmat, kapan dunia dianggap musibah? Dunia itu nikmat bagi siapa? Bagi orang baik. Kenapa nikmat? Karena apapun yang dia lakukan hakikatnya adalah membuka pintu surganya Allah. Begitu dia mati, itulah saat yang tepat bahwa dia benar-benar membuka surganya Allah. Mila dengan perasaan lak wong apik itu lah mati biasane mesen mesem napa merengut. Mesem. Napa wong apik ini kok mesem? Soale diimingi-imingi gambar surga. Nomor siji, mila jenengan langsung kakian merenggut Bu. Mesem niku gambarane surga, merenggut itu gambaran neraka. Tak katakan kata bapak-bapak si kare bujumu oke merengute eh, apa oke mesem mau teh يا صدقها ويا الراقة طعمية Ya main ya Biasanya sebabnya apa? Biasa Sing jilbabe pink insya Allah ya. Ini parah kancane lho ning iso tak sing ping ning dhuwur sing lungguh ning dhuwur ora mesti luwih mulya, sing lungguh ning isor ora mesti ina, betul? Betul. sing lungguh ning isor mesti ditelur di sini tiga telur di Dia rahmat ini mau lama mau aku jadi pengen ngaji ya iya cabut nyawa sama tanggamu mau aku jadi pengen mau Quran tak cabut nyawa sama kupingmu mau aku jadi pengen rumah ke ngaji tak copot matamu sama tak cabut nyawa sama matamu mau aku jadi pengen dulu Gus sih Iki menungso kok ngeyel kaya ngene, sowan marang Gusti Allah. Gusti, niko wong do kare tak cabut nyawane ragi. Tak cabut nyawane sangka cangkeme jenenge sing pengen maca Quran, tak cabut sangka kupinge jenenge sing pengen ngrungokke pengajian, tak cabut sangka mripate sing pengen nyawang Gusmita. Kula kedah pripun? Dijawab kali Allah, gampang bro, gampang. caranya pripun? Mara ning surga, videonen, fotonen. Gue foto kalau video ini surga delok lo neng wong bumi. Akhirus malaikat yang orang neng surga di foto ceklik ceklik ceklik di video. Manda ketemu tiang niki. Begitu tiang niki diparani malaikatnya nggak pakai video ini bro delok matamu. Ini nyawang ono istana api biyanet matanya mulai seneng delok omai bocor kabeh. Delak mereka kena ono bidadari subhanallah bentuknya isu susu pantat ini susu susu pantat yang bikin gemetar. itu nengok iwa gelap bujuni STMM setengah tua meh modal. Akhirnya meripat yang bikin seneng delok gambaran suatu. Delok kalau meripat sing bunga akhirnya tanpa terasa malaikat mengambil nyawanya. Bila orang itu biasanya mesem, soalnya seneng delok gambarnya, seneng Salam suri pun wong itu lah elek, lah elek. Akhirnya musibah menjadi musibah. Soalnya apa? Karena nuwun sewu apa yang dia lakukan itu hakikatnya hanya menumpuk-numpuk amalan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Begitu dia baik mati, dia benar-benar membuka nerakanya Allah. Mila orang mati lah elek itu biasanya merengut. Soalnya apa? Napa bedanya kalau apik lak wong apik iku diringi surga, wong elek iku diancam karo panas sing neraka. Lah kono mendus napa wong elek boten diringi surga wis ora percaya. Diwenehi gambaran surga ora percaya, ya didelok gambaran neraka padha karo anakmu. Ayo nih, gue sekolah menangan belajar kono sinau sing tenan, engko lak pinter tak tukoke sepeda, tetep ogah. Alah ra ngira wong aku goblok orang mungkin aku kalau sepeda wes ora usah belajar lagi wah tak goblok kok aku yo goblok kok wes ora percaya niku tapi wong tuane nesu ayo belajar orang tak kan tak biasmu baru wedi gelem belajar jadi orang elek itu sifatnya kayak cah cilik sing goblok niku gitu, diringin ngira apa salah kok ya ora ngarah ranking lagi goblok tapi lagi ancam kalau belajar Kayak cukup gak sih? Ya. Begitu ngalami pasti mati. Nyuwun saya. gambaran yang rokok. mata ini menjadi dua Oh, oh, oh, oh, mati. Itu yang dinamakan kematian sukun khatimah. mila supaya pengen bangun, kita tadi berikut. Anasu butuh alama asu manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kebiasaan ngaji, mati di ngaji. Kebiasaan merumi, mati di merumi. Mila tak pula ada panjang-panjang polisi yang ngaji bunga bunga Soalnya nama bunga-bunga polisi mati pas ngaji ya. Tapi kalau polisi gawainnya mau bulan itu jalan, mati mati tabrak. jadi iya, iya. orang lebih hadro supaya bersama dengan bersama itu dong hadro sama ngerti lebih hadro terbukan lotek lindas muda nama siji nomor loro rahasia waktu waktu negaran jodoh ora ngerti dan makmur di wilayah ini nyuwun sewu carane cetha banget waktu musim haji. Sopo saya pengen mandi pas haji. Milo kata itu di mampu, kuat pun kau mengatakan ya Allah kami belum bisa datang datang makan malam ya. Gelap ya, orang mati mati. Lalu ada kata ini juga tahu Ini Allah itu adine sehat, Masih lorong. Nyuwun saya kok marah gitu gue di rumah sakit, saya mati, saya nunggoni. Itu bukan nanti sing nunggoni malah mati. Orang iso berbeda belas. ini pas musim haji. Ya Allah. Nomor telu rahasia tempat. Apa wong sida kate mesti mati ning sida kate, Pak. Mesti Bu. Lah. Wis ngerti. Mesti ora jenenge Eh? Ibnu apa mesti iku wong sedokane mati ning sedokan iso iku wong sedokane mati ini pisan kembang apa Gusti tapi yang kalasan Jogja mesti mati ning kalasan ora mesti kula wong kalasan iso mati ning Mekah maka jangan pernah berhenti untuk mendatangi pengajian. Wow. terus anak-anak kafe pulau kumpul ke pulau ajak pengajian pulau ajak sholat hasbi robbi umune ketok nunggu tamu, hasil lonten nunggu tamu, itu nyuwun aku. Sak jarene tamu itu kok itu nutupe Gusti. Ah, ya, ya. Pengajian sih nanti lonte lah. Gitu tamu itu tahu sampai dia ya ngaji karo kita. Aku yo ya obasinya. Kan? wae dulu motor duitan. Lah nek kamu ini jenengan lawang siji lawang kiri kira-kira sing ya kajen sing siji lawang sing kiri. Iya. Itu. Ya wonten padahal dawuh kanjeng Nabi napa? Amara Rabbi aku anhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Ning awake mungkin senajan atau ibadah. foto-foto undangan, bisa undang wong sugih mau wong sampai foto gimana foto waktu wektune foto, Kira-kira luwes seneng kang undangane wong sugih apa mau Amém. all for por Anakku anak bujur rebutan warisan sholat omahe dipaguri dhuwur dulu Cikre, ya? lah wong kere ora ono omahe sing dipaguri. Ora ono sing dipaguri ya apa? Apa? Tuntas. Wong kere dilawan. Wong sugih karo wong kere gerapi aku ndi? Ana wong sugih takoni jawabane mau Dari mana Bu? Dari sakit kok apa malah lo Pak Kiai dengan gue jilbab kan saya malah buat orang ya setakon cangkem meso lo harus sudah ini ngaji dua lo gini ini bisa perosotan tuh kakek selang dorongnya itu padahal undang-undang itu kita takut kalau ngaji dengan 他面就打起来了。 gede di Kan Saya tidak tahu, 500 tahun. Eh, maksudnya rungok no. Lurai sudah kare. Ah, sampai lu. Pengajian Tanjung Bang kok umatnya. Kalau itu Gus Miftah melu ngantri mlebu surga mawon. Sopo ke wong sugih mlebu apa ngantri mlebu surga? Gus Miftah tanggung nukoke saya 200.000. gelap. Muni memang orang kerja sugih, orang kerja nih Ayo, kulo iki paling kesini lama mau sugih gaya. Bukan ada pengajian, nyumbang apa mboten? Lah, aku juga ada proposal ya nyumbang, orang ya ora. Kudune Ojo dadi sing nomor papat. Wis orang mulang, orang nyumbang, orang rewang cangkem, cerewet. Enten boten sing ngoten niku. Wong oh, yo iya, teko. Yo ya, melu guyu. Jilbabe yo ya, pink. Jadi pripun mawon. Kula niku nek rekanan karo sisi dulu kula biasa. Rekanan karo wong kiri kula ya sudah, Lah kula dibilang sapa nyamane ati. Kula niku rekanan karo wong siji karo wong kiri ya, nyaman karo wong kiri. Mila nak kula tapi pengajian ini wong sugih itu biasa, tapi nak ini wong kiri sebisa mungkin pengajian ampun nganti kula cancel. Soalnya kula niku paham banget cuma wong kiri luwih mandi daripada wong sugih. Kula niku dudu pejabat, sorry Pak, aku lara rapat. Kan. Kono gawe pengajian gampang kok duitnya lokal orang beda kok ada. Kalau orang desa-desa itu pada ada justru lokal itu kecuali memang benar-benar gak bisa. Kalau aku khawatir, nggak ono sepatan elek sama jamaah. Soalnya ngomong ini gak masih tuh kayak ngotek-ngotek kayak gimana. Saya kan malah sok ngobrol. Nanti asam murah tuh saya. sih sing kagunan penyakit asam murah. Nah, ini kurun apa jadi kan kuntur patus gula batu. Carane dipun iki gus asme diwenehke. Aseme watune dinutupi turah. Eh wong sugih Tapi nyuwun sewu. Jenengan rasa melu-melu donga niki. Niki dungane Kanjeng Nabi tapi ra kudu nek eloni. tuh aku apa? Ya Allah, mangga kan pulau tiang kiri. dia jangan gowo ke panjangan wong pola dan kula tempat dan masa pada wong kiri. Jenengan rasa donga jangan kere. Wong durung donga wis mandi. Wes kere. wes kere ya ya. Oh ya, itu tuh. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Lu kan mudah lu kata saya. Kere orang sadar. Bila niki mung wong sugih, tak dengi kula terus ya bahkan sedekah bumi. Ana wong sugih divonis karo dokter meh mati gara-gara kanker stadium 4. Lho, sing penyakitnya macam-macam iku wong kene apa wong sugih? Sugih diabetes mellitus jantung koroner oh, atau stroke berfungsi nah, awalnya disebut penyakit apa stroke itu penyakit yang diakibatkan karena senyum yang tidak seimbang senyum seimbang itu ke kiri 2 cm ke kanan 2 cm ini pondok, itu aku sahabat macam-macam aku orang-orang pondok. Aku ah, duit butuh galak, kuwi bener arek gampang. Lah kowe ra sabar bojomu galak tak dongake bojomu setro. Saiki kowe pengen di bojo galak apa setro? Wong galak mamon. Bandene aku. Haji Kiai Viral. Cah sementara kalau duwe kanca tukang becak sedih lo penghasilannya mung 50.000 tapi bojone papat. Luar biasa. Karena kalau ini tadi dia belum gampang bojo sisi, sebulan itu bojo loro sebulan itu bojo telu sebulan itu bojo papat sebulan itu tua sebulan itu kalau bisa ini Nikmati mangan apa orang Gue Gowo duit lima gue belum duit mata ala mangan sak jari Kadang-kadang mangan gorengan lima ngakunya telu aku udah tahu soal ini sih, mumet nabu di Singapura mobil budek hilang, mumet sekalian berhasil. lah ini orang yang suke di divonis kanker stadium 4 niki cerita begitu ada mati kowe telung mati kata dokter woro-woro Ya, Piyambak itu paling lebih dipahami kalau malaikat mengkarnakan dari alam kubur. Afrik buat-buat. Waduh, waduh, Sing sopone gelem kancane aku ning kubur. Tak wenehi bondo sepatu. Sing sopone gelem kancane aku patang puluh dina ning alam kubur. Bondowu tak wenehi sepatu. Omahku sepatu, mobilku sepatu, duitku sepatu, bojoku sepatu. Nah, bojone oke kok. Gusti tapi nembe Nampak nomor boten nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Tapi kalau memang tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Bangsa. Itu ini Zewu, Mansur kaki bujumu. Ingat, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Apa kula ngono? Gus kok pengen rabi meneh, aku kok mahasiswi, lha ora. Lah kok ngoten nggih. Kowe pengen rasake mahasiswi, nggih gampang bojomu kon kuliah meneh. Jadi pondok itu macam-macam pak. Kalau wakil meneh, Gus pengen rabi bocah sekolah. Aja aku. Dan apa Gus? Aja bocah sekolah kok rabi, ngenteni mulih.

ngajeni kata beneran wong karo bakso. Banjire ro mas, rokoke sak dhuwur. Ora ora yakin mesti mlebu surga. Amin. Kalau banjir mlebu surga ora sebab pengajian banjir lunga nguyu ora jenok. Akhirnya lantas wong bikin mati. Begitu mati orang-orang sing wani melu. Ana tukang sedang kayu ning bojone matur mas jenengan lagi apa tang alas ya mbak mau ndek elo ono wong loro-loro kon kancane ngalah kubur 40 dina ini bondone separuh mbok jenengan mangkat mergo tresnane kalau bojone oke sakuat-kuat wong lanang gini, kalah kalau wedok buat tenang seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lembu untuk membawa sebotol madu tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu betul betul pabrik susu loro di bawah dhewe. Wong lanang ki lemah, wong loro sampeyan karo Mahmud. satu-satunya di luar. Sesuk malaikatnya lunga atau mana? Pekerjaanmu apa? Tukang terbang kayu. Nebangnya lagi ning alas. Nebangnya nganggo apa? Nganggo kapal. Hasilnya piro sak meter. Mau dia apa? Biar anak bojoku. Hari ketiga takoni sampai hari ke-40 sing ditakoni bawakan kampar. Padahal kampar itu siji. Bapak tanggulodino, mulo kuburan dibuka, ahli waris kenteni ning dhuwur kuburan nggawa bondone separo tukang kayu kayune munggah langsung mlayu santap takone karo ahli waris eh mas aja lunga iki lho jatai almarhum bondone separo diwenehi awakmu dijawab karo tukang tebak kayu pakan lah kenapa mas aku mau bondone wis separo kok jangan-jangan bondo tak ngono mbane gara-gara mung duwe kapak siji 40 dino maka beruntunglah kamu menjadi orang miskin. Sallu ala Nabi Muhammad. Eh, ya, selawatan beliau ya. Ya, jadi selawat apa? Mau dilanggar atau mau dilawas? Itu hati. Serabi nanti terakhir. Serabi. Apa? Apa? Mana anak? Harus ya. Iya, iya, Aku kalau makanan, senajan tapi begitu lawan. Ojo mau di di lawan. sejak dia tugas apa mau otot ini saya apa tapi tak mana ojo soalnya itu mati burunya mau kamu nising dan mana mana mana? Anak-anak kincin kepala kelingan mantan mundur awal solawat dimain dangdutan dan rapopo saya kira lagi tren <clears throat> lagu solawat jadi lagu dangdut lagu dangdut jadi lagu solawat lagu dangdut jadi lagu solawat Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Tamasana bibisillah wabil hadi rasulillah Kita sudah berdeong saya si putri, si putri si dan panggung orang pokok. Lah wong saya ini lucu nek lagu selawat apa dadi lagu dangdut. Aku sholawatnya, ya thayyibah, ya thayyibah. Belum mesti do bang Taib. Jadi lagu kalau tak kali asal lagu dangdut sholawat oleh, dangdut sholawat oleh, pop sholawat oleh. Jas diselawat oleh Rot saya istrinya nggak Ya, lagu lawas siji, lagu anyar siji. Tur Bong Islam atau lagi. Anti kalau diberi kalian kalau kadang-kadang mau keluar nulis ya masih ngundang kiai pak kiai eh, amplopnya kita nanti ya Allah pulau berkenan jawab santri-santri pulau berkenan salah jawab Milo jadi produser kontrol kali itu Ustadz kondang yang tidak ada tarifnya itu hanya Gus Bagaimana saya bertanya itu? Walau karkom apa pinter sepuluh panitia ngomong pak lima ribu. Ya Allah, apa yang lonte orang? kumaku. Kuwi kumaku. Lho, kudune lak ngundang kiai iki ra usah takon Pak Kiai sing penting oke. Lho, Gus Miftah tarife 3M, matur nuwun Mas Miftah diundang si dokare pitung setengah eh, MP turunan setengah makso yo HP ini juga refleksi kita selamatkan. malam yang lambune pateni saya rasa mati ketua panitia tak pateni ini selamat ini dia katanya matikan lampunya apa tak gerandel ini Eh, mata ini dulu. Belum. Oh, orang ajar. mata ini dulu. mau nanya iya lebih ini Ini mata ini, mata Gak mau ngasih lagi. Cabut mas. Sing burine mengke sing murah musikane sing yang listrik. Sing yang listrik Dia kan sing Sing orang duwe flash HP cangkeme menges ya. Akhirnya wis barang ya. Digerakin mriko, mriko pundi mriko. Mulai lagi ya? Ya. Salwa Nabi Muhammad. Salwa Francis Alcántara. niki warisane almarhum Ki Entus sebulan bisa ada yang sedo kula di rumah sakit ketemu teng Tegal kula pengajian kali Abah Lutfi terus sama ini terus sama dengan ki dengan oh, apa loro sing loro kula eh sing sandi Entus Jangan akhirnya kalau sing sing nasarullah itu sila motor sakit Ah, sakit kan kita lemah, biar Kalau paling disenengi bisa iki Boleh dong. Hartino. Semotir. Anak tapi matamu. Ya. Amwe dakwai wali songon itu lah bisa menggabungkan antara agama dengan budaya. Maka seringkali saya mengatakan begini, teknologi dakwah itu, ini pada-pada ansor, ansor belum nanti Teknologi dakwah itu kan terus berkembang. Jangan kanji Nabi bilisan, khotibunas di khotil kuyim, nganggu lisannya kanji Nabi. Di zaman Usman bin Kolam mulai tulis buku, membukukan hadis, membukukan Al-Quran. Di zaman Wali Songo bisa kopah dengan budaya, maka muncul lagu-lagu Nilo. Di zaman terkini hari ini dakwah milenial itu menggunakan apa? Bil medsos. Bila kandang mau ini kalau saya mau follow di Instagram, di Facebook, lagi so ustadz-ustadz harus kaya Gus Mafe, Gus Baha, terus suka berkesi. Di bolo, lawak mengaku ahli sunnah sing di foto Vanessa ya, Angel. Oh, 10 juta. Iya. Iya, saya disebut di dibully macam-macam babakan bangsa babakan khilafah babakan Islam Nusantara saya dibully kiai etos yang paling sering dibully itu saat itu main bendino kulo belok bahasa belok ini saja saya dibully aku belok orang saya saya komentar ya orang saya Kue kabeh ya aku berbahasa. Tak jawab, no buat buat aku rafofok. ini saya jenengan dulu nopo jumlah like sama jumlah komen itu pasti lebih banyak jumlah like ya sing bully aku komentar orang saya, sing like aku main satu saya tapi kenapa? Kenapa jumlah komen, jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Sebanyak apapun orang yang membuli kamu dengan komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hati. Nah itu Kenapa bagaimana cinta komen karena banyak orang cinta tapi tidak berani mengungkapkannya oh bisa bila jelasnya gede gede batin lagi nyanyi nawi mulai itu lahir batin NU. Jogo dulu kulon itu NU. Nanti saya takwil itu. Malah jawab. Então, trabalho orang lain. Karena itu pakai hidup. Kalau iya. mungkin ridho dengan Islam Nusantara. Kalau kemudian orang mengatakan nggak ada Islam Nusantara, ada di Islam Romawi alami. Ya ini wong yo pau, yo saya mboten paham. Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan dari Islam Romawi lil Alamin. Soalnya nopo sedekah bumi ini orang banyak gagal. di didelok itu namun casingnya orang konten ini. Mau wajah ini, orang didelok ini. Sedekah bumi zaman pengajian, pikir, selawatan, tangan. Nah, artinya apa? Wayang juga bisa dijadikan sarana dakwah kayak dene wali sono

Tapi ya Allah juga Amin. 啥的。